Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullah Yang selalu Di dalam Penyusunan kitabnya dibawakan dengan dalil-dalilnya didahului dari dalil Al-Qur'an kemudian setelahnya adalah al-ahadits hadith hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bab ini beliau bawakan empat ayat Al-Quran Dan delapan belas hadis dengan waktu yang terbatas antara maghrib dan isya nampaknya tidak bisa kita selesaikan keseluruhannya dalam satu pertemuan mungkin bisa dua atau tiga kali jika dua kali berarti kita bahas ayat dan kemudian sembilan hadits. Sehingga pada pertemuan berikutnya hadis ke-10 sampai hadis ke-18. Jika tidak memungkinkan untuk dua kali maka tiga kali. Maka hadisnya kita ambil enam hadis. Berikutnya enam hadis berikutnya, berikutnya lagi enam hadis yang berikutnya. Maka maksud dari murajaah untuk kita mengingatkan kembali Bukan berarti apa yang sudah kita bahas berarti kita sudah hafal, sudah tahu, sudah faham. Apalagi yang taklimnya terkadang muncul, terkadang tidak. Nah, yang selalu hadir saja belum tentu kemudian ingat semuanya. Apalagi setiap pertemuan terkadang satu hadis tidak selesai, maka 18 hadis itu sudah berapa kali pertemuan? Sehingga sebelum kita melangkah pada bab berikutnya Tidak ada salahnya Dan tentunya baik buat kita untuk melakukan murajaah Karena ilmu itu bisa hilang atau luntur Tanpa dilakukan dengan mengulang demi mengulang ilmu yang sudah kita ketahui. Oleh karenanya apa yang saya ingat bahwa pada kajian yang lalu telah ditugaskan telah dijadikan PR untuk antum buka kembali kitab tersebut terkait dengan bab itu antum baca masing-masing di rumah kemudian diupayakan untuk bisa menghafal satu, dua, tiga hadis, enam. Maka demikianlah belajar Demikianlah kita belajar Talabul ilmi Enam Duduk bersimpuh untuk mempelajari ayat-ayat Allah Hadith-hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau ditanya Siapa yang sudah lakukan murajaah Mungkin bisa menunjukkan angkat tangannya. Enam, bukan bermaksud untuk riak, tapi untuk membuktikan dulu apakah memang betul-betul dilaksanakan amanah tersebut atau berlalu begitu saja. Enam, Santa yang lain. Enam, Allah, Ada lagi yang lain baru dua Tiga Empat Lima Enam Hanya enam dari sekian jumlah yang hadir Enam Tujuh ya Enam Taib dibuka bab ke-27 Empat ayat yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 Penulis bawakan potongan ayatnya 6 Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih Dan siapa yang mengagungkan Hurumatillah Kehormatan Kehormatan Allah Yakni mengagungkan apa-apa yang terhormat Di sisi Allah Fahuwa khairul lahu inda rabbih Maka sesungguhnya Maka dia lebih baik baginya di sisi Rabbnya Di sisi Allah Apa maksud muallif atau penulis bawakan dalil itu? Ada yang bisa menyebutkan jawabannya? Naam. Mengagungkan kehormatan. Naam. Muallif ingin menerangkan kata hurumat. Hurumat karena kalau kita perhatikan dan coba untuk perhatikan pada judul aslinya bab ta'zim hurumatil muslimin. Bab tentang mengagungkan, menjunjung tinggi hurumat hurumatil muslimin. Nah, kehormatan kaum muslimin. Karena padanya judul tadi di atas, maka salah satu ayat menyebutkan hurumatillah Siapa yang mengagungkan terkait dengan kehormatan Apa-apa yang terhormat di sisi Allah Fahuwa khairul lahu inda rabbih Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Telah diterangkan tentang masalah Hurumat, kehormatan Hurumatillah, kehormatan Apa-apa yang terhormat di sisi Allah baik terkait dengan tempat, baik terkait dengan waktu dan berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan tempat adalah yang dimuliakan Allah adalah haramain. Dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Padanya juga Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dan berkaitan pula masjid-masjid secara keumuman di muka bumi ini adalah apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Masjid adalah tempat yang terhormat. Berkaitan dengan waktu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Bukankah di sana padanya bulan-bulan yang mulia? Ashurul Hurum, Nam Qa'dah, Muharram, Rajab, ya. Nah. Berkaitan dengan orang adalah Salah satu di antaranya adalah menghormati kaum muslimin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mulia dengan sebab mereka mau tunduk kepada agama Allah sebagai muslimin. Oleh karenanya mereka layak untuk dimuliakan. Ayat yang kedua yang dibawakan muallif masih dalam surat yang sama Al-Hajj. Dua ayat berikutnya yakni ke-32. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Siapa yang mengagungkan May yu'adzim Siapa yang mengagungkan Sya'airallah Syiar-syiarnya Allah Fa innaha min taqwal qulub Maka itu sesungguhnya muncul atau timbul dari ketakwaan hatinya Apa saja syiar-syiar itu Enam Syiar adalah ibadah yang sifatnya fisik Baik itu ibadah yang sifatnya besar Maupun ibadah yang sifatnya kecil Demikian yang diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah pada syarahnya. Seperti apa tawaf, sa'i antara sofa dan Marwah, kemudian juga azan, kemudian iqamah dan syiar-syiar Islam lainnya. Salat Id, salat Jum'ah dan berbagai syiar-syiar Allah. Berkurban, wa man yu'azzim Allah, Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah berkurban Berkorban pun di sana padanya tingkatan. Siapa yang berkorban yang paling besar, yang paling mahal, yang paling baik, unta. Kemudian urutan berikutnya sapi, kemudian kambing. Maka itu semua uh, terkait dengan ketakwaan hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di situ muallif ingin jelaskan terkait dengan sifat mengagungkan. Di situ mengagungkan syiar-syiar Allah. Walaupun judul di atas terkait dengan mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Nah, karena sifat mengagungkan syiar tadi juga dampaknya pada kaum muslimin. Yang melaksanakan juga adalah kaum muslimin. Dalil yang ketiga surat Al-Hijr Ayat ke-88 Wakhfid janahaka Perintah untuk bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang dengan ungkapan wakhfid rendahkanlah kata Allah janahaka sayapmu demikian letter lucknya wakhfid rendahkan janahaka sayapmu lil mukminin kepada orang-orang yang beriman. Nah, sifatnya orang-orang yang beriman asyiddaun 'alal kuffar ruhama bainahum. Sikap yang keras, tegas kepada kuffar sementara bersikap ruhama rahmah kepada sesama kaum mukminin. Apa kaitannya dengan bab Hah? Apa kaitannya dengan bab? Apa ada hubungannya atau tidak? Jawabannya tentu. Ya. Sudah barang tentu, ya. Kalau tidak ada kaitannya untuk apa muallif sebutkan dalil tadi Al-Qur'an dengan bab? Babnya sedang membahas mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Maka karena Muslim itu nilainya tinggi, mulia, sehingga diperintahkan untuk merendahkan sayap. Artinya bersikap kasih sayang kepada mereka. Nah, maka diharapkan apa yang kita bahas itu faham. Kenapa kok dibawakan dalam ayat ini? Apa hubungannya, korelasinya, keterkaitannya dengan bab? Mesti ada, ya. Kalau tidak, maka tanda tanya. Sehingga ulama itu menulis itu tentu ada hubungannya atau ada sebabnya. Nah, ayat yang keempat Al-Maidah. Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Siapa yang qatala nafsan membunuh jiwa bighairi nafsin membunuh jiwa yang lain melakukan pembunuhan saudaranya au fasadin fil ardi atau melakukan pengerusakan di muka bumi ini annama qatalan nasa jami'ah maka seakan-akan atau ibaratnya perbuatan tersebut di sisi Allah adalah qatalan nas jami'a, membunuh manusia seluruhnya. Bunuh satu jiwa muslim tanpa ada alasan, maka nilainya atau seakan-akan di sisi Allah qatalan nasa jami'a. Kok sampai seperti itu pertanyaannya? Ya kaitannya bab tadi ta'zim hurumatil muslimin bagaimana tingginya mulianya kehormatan seorang muslim dihargai jarahnya hartanya, kehormatannya sampai-sampai Allah ibaratkan seperti itu. Waman ahyaha siapa yang berusaha untuk ahyaha menghidupkannya menjaga Agar jangan sampai tertumpah darah tanpa alasan yang hak. 6. Berbeda dengan kondisi di zaman kita. 6. Yang begitu gampangnya menumpahkan darah kaum muslimin. 6. Tidak tahu harga diri dari seorang muslim. 6 karena sebab suatu kemarahan atau suatu emosi kemudian menikam saudaranya dan berbagai bentuk-bentuk kasus yang realita di sekitar kita. Maka siapa yang berusaha untuk menghidupkan saudaranya, fakaan nama ahyanna sajami'a Maka seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Ada kaitannya dengan bab ada apa tidak? Jawab, ada. Nah, mungkin bisa menyebutkan nampaknya tidak perlu diterangkan lagi karena sangat jelas kaitannya dengan bab. Nah, maka terjawab dengan sendirinya karena memang harga diri seorang muslim itu mulia. Nah, itu secara singkat Waktunya terbatas Kita langsung memasuki hadith-hadithnya Saya baca antum tirukan An Nabi Musa radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-mu'min Lil-mu'min Kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi muttafaqun alaihi Sahaba Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan bahwa seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lainnya diibaratkan oleh Rasul gal bunyan seperti layaknya bangunan yashuddu ba'dahu saling menguatkan sebagian sebagiannya ba'dha kepada sebagian yang lain batu bata dikuatkan oleh semen pasir kapur pondasi kemudian terbangun tembok atap tidak mungkin kemudian atap berdiri sendiri tanpa tembok Terapung begitu nah, Tembok tidak akan kuat tanpa fondasi dan seterusnya Maka demikian indahnya perumpamaan tadi Demikianlah hubungan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya saling menguatkan sampai-sampai beliau misalkan supaya menguatkan pemahaman para sahabat dan tentunya bagi umatnya beliau sebutkan syabbaka beliau kumpulkan baina asabihi nah beliau uh, peragakan dengan menyusupkan jari jemarinya asabihi nah begini loh kuatnya itu seperti ini nah, jadi langsung dilihat nyata bagaimana pengibaratan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditanya apa kait, ada kaitannya dengan bab Hah? Nah, perlu diterangkan lagi apa tidak? Anak anggap antum paham insyaallah. Ini lafadznya jelas sehingga tidak perlu meraba-raba lagi apa korelasinya dengan bab di atas. Mengapa muallif sebutkan hadis itu? pada bab ini. Hadis yang kedua, wa anhu. Maksudnya darinya, dari sahabat yang sama. An Nabi Musa. Radhiyallahu anhu. Qala. Diangkat suaranya, jangan lembek-lembek. Qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Man marra في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا minal muslimin minha bi syai'in muttafaqun alaihi dari sahabat yang sama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu kata beliau telah sabdakan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan man marra fi syai'in siapa yang melintasi melewati pada sesuatu jalan atau lorong min masajidina dari masjid-masjid kami kata Nabi au aswaqina atau suq jamaknya aswaq yakni pasar-pasar kami enam yang di situ tempat bertemunya kaum muslimin di masjid tempat bertemunya kaum muslimin untuk beribadah wa ma'ahu nablun Sedangkan dia sedang memegang nablon. Nablon nablon itu adalah anak panah atau busur panah yang ujungnya terbuat dari besi. Lancip. Hati-hati kata Nabi, kalau sedang berjalan di tempat baik masjid maupun pasar atau di tempat lainnya sedang bawa benda tajam Contohnya di situ adalah nablun dan bisa juga yang lainnya yang membahayakan kepada kaum muslimin fal yumsik aw liyaqbid maka hendaklah dia pegang ujungnya anak panah, lembing, pisau, pegang ujungnya. Supaya yang ngadep ke lawan arah itu apanya? Yang tumpul. Sehingga kalau-kalau mengenai tidak menyebabkan kemudaratan atau menyebabkan terluka atau sampai pada ujung-ujungnya keluar darah dan harga darah kaum muslimin itu sangatlah berharga. An yusibahu an yusiba ahadan mengkhawatirkan untuk mengenai seseorang minal muslimin minha bisyai dari kaum muslimin dengan sebab itu. Apa ada korelasinya dengan bab? Nah, ya. Antum bisa nalar sendiri. Kalau memang bisa faham, maka langsung kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir. Radhiyallahu anhumah Semoga Allah ridhai keduanya baik An-Nu'man maupun Bashir sebagai ayahnya keduanya adalah sahabah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاطفهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه Diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menyatakan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan mathalul mu'minin permisalan orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim terkait dengan kasih sayang mereka wa tarahumihim dan juga kasih sayang rahmat mereka sesama mereka wa ta'atufihim juga kasih sayang arti yang kata dalam bentuk yang berbeda dengan arti yang saling uh, mendekati. Permisalan mereka terkait dengan kasih sayang sesama mereka, masalul jasad kata Nabi, seperti halnya tubuh jasad itu bahasa Arab yang diindonesiakan bahasa lain bahasa Indonesia artinya tubuh seperti halnya jasad Idashtaka minhu udwun yang mana dalam jasad itu kalau ada udwun anggota jasad tadi istaka mengeluh ya tada'alahu maka akan me manggil atau ikut serta sairul jasad anggota tubuh lainnya bisahari dengan as-sahar sahar itu adalah berjaga malam tidak bisa tidur al-humma demam contoh sakit gigi kecil lubangnya di sini yang bingung siapa? Tangannya begini, kepalanya begini, enam, semua ikut. Bingung hanya urusan masalah gigi, lubang kecil dalam, tidur tidak nyaman, ya, mungkin berimbas kepada demam dan sebagainya. Nah, ini yang beliau permisalkan bagaimana kehidupan kaum mukminin setelah tadinya beliau umpamakan seperti bunyan, maka pada hari ini diperumpamakan seperti jasad. Kalau ditanya apa kaitannya ada korelasinya dengan bab di atas? Terjawab insyaallah. Hadis keempat, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرأ ابن حابس فقال الأقرأ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه sahabat Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu taala anhu qabbala an-nabiy Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucunya yang bernama Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma semoga Allah ridhai keduanya baik putra dari Ali bin Abi Thalib maupun alinya sendiri tentunya radhiyallahu anhuma. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Hasan beliau cium. Wa indahu Al Aqra ibnu Habis yang di saat beliau sedang mencium Al Hasan ada Al Aqra bin Habis. nam Al Aqra kemudian berkomentar innali asyratan minal walad aku ini ya Rasulullah punya anak sepuluh ma qabbaltu minhum ahad aku belum pernah cium satu pun dari mereka nah ini kaitannya bukan anak tetapi cucu nah Rasul cium cucunya dan memang biasanya kalau sudah punya cucu lebih cinta, lebih dekat kepada cucunya dibanding kepada anaknya ya, biasanya seperti itu. Nah, Al-Muhim kemudian Al-Aqra menyatakan, saya punya anak sepuluh, saya selama ini belum pernah sedikit pun mencium salah seorang dari mereka. Menunjukkan kekakuan hatinya. Nah, Fanadhara ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasul lihat beliau pandang Al-Aqra Faqala maka kata Nabi, "Man lam yarham" Siapa yang tidak bisa ngasihi seseorang, saudaranya muslimin, la yurham maka dia tidak di, bisa dikasihani. Maka dia tidak disayangi. Nah, maka salah satu untuk meluluhkan hati yang kaku adalah berusaha mengusap kepala anak yatim, termasuk juga di sini mencium cucu, mencium anak. Nah, sepintas suatu hal yang biasa tapi berpengaruh kepada kejiwaan. Nah, kalau ditanya apa ada hubungannya dengan bab, nah, bisa dihubungkan atau dikaitkan, nah bahwa perlunya untuk menjaga kasih sayang kepada kaum muslimin apalagi yang terkait hubungannya di sini dengan darahnya. Naam. <clears throat> itulah hadis keempat. Berikutnya hadis ke-5. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Qadima nasun Minal a'rab Ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Faqalu Atuqabbiluna Sibyanakum Kok kurang bareng ini Atuqabbiluna صبيانكم أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملكه إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس ada sekelompok orang, sekelompok manusia minal Arab dari kalangan Arab Badui qadima ala Rasulillah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka orang Badui Arab tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian apakah engkau terbiasa untuk mencium anak-anak kalian? Faqala maka kata Nabi, "Na'am, tentu." Itu menjadi kebiasaan kami dan itu tuntunan yang baik. Tentu kami lakukan itu kata beliau. Lalu kata Badui, dengan polosnya dan jujurnya lakinna wallahi ma nuqabbil akan tetapi kami demi Allah wallahi ma nuqabbil belum pernah mencium anak-anak kami orang Arab Badui adalah orang yang biasa kaku hatinya dikatakan Badui karena mereka itu tinggal di sekitar gunung ya, jauh dari perkotaan, yang tinggal di suatu daerah lingkungan semacam tadi me, e, membuat karakter atau watak yang biasanya adalah kaku. Nah, sehingga dalam satu kisah ada Arab Badui ketika ketemu Rasulullah SAW yang beli yang mereka lakukan apa? Dipegang jenggotnya Rasulullah SAW. Ya. Sahabat aja mau nyentuh aja takut, ini dipegang jenggotnya oleh Badui. Menunjukkan polosnya. Tapi buat mereka menunjukkan keakrapannya. Tujuannya kadang ringan mau tanya kepada Rasul. Tapi sambil dipegang gini. Nah. Dan kebiasaan dari Arab adalah memegang kepala. Ya, sebagai bentuk perhatian, kasih sayang. Tapi di orang timur mungkin sebaliknya. Dipegang kepala, dipikir ada apa kamu ya? Ya. Tidak punya ada apa? apa Dan sebagainya. Tapi sebaliknya ketika Afwan dipegang duburnya, nah bagi orang Arab adalah aib. Baliknya mungkin bagi orang sebagian timur mungkin sesuatu hal yang biasa Ya yakni kebiasaan berbeda satu dengan yang lainnya. Kembali kepada masalah Badui tadi, dia ngaku dengan apa adanya, manuqabbil kami belum pernah lakukan itu. Faqala Rasulullah SAW "Au aw amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah." Apakah mau jika Allah Jalla wa cabut sikap rahmah, sikap kasih sayang pada hati-hati kalian? Maka mumpung sebelum dicabutnya sifat rahmat tadi lakukan perbuatan untuk mencium anak-anak kalian sebagai bentuk kasih sayang. Nah, tentunya bukan maksud dengan syahwat, tapi dengan kasih sayang. Nah, apa kaitannya dengan bab? Bisa terjawab insya Allah. Nah, masih ada? Kita cukupkan, kita tambahkan satu lagi. Nah, ini masih 27 ini. جملي نعم وعن جرير بن عبد الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس يرحم nas. يرحم nas. Yarhamin nas. nas. Nah ini kalau tidak bawa kitabnya ini. Ya. Jadi cuma apa nunggu apa yang di Tapi kalau bawa kitabnya bisa dibantu. Malla yarhamin nas. Masih juga salah. La yarhamhullah la yarhamhullah muttafaqun alaihi dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qal Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan man la yarhamin nas siapa yang tidak bisa mengasihani orang la yarhamhullah niscaya Allah tidak kasihani dia Muttafaqun alaihi. Nah, sangat jelas keterkaitannya dan telah terulang walaupun dengan sedikit lafaz yang berbeda dengan dua hadis sebelumnya. Hadis kelima maupun hadis keempat. Kita lanjutkan lagi hadis ketujuh. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة صحابة أبو هريرة رضي الله عنه sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza shalla ahadukum kalau salah seorang kalian salat linnas berjamaah dengan manusia kalian ngimami falyukhaffif maka hendaklah ringankan fa inna fihim karena pada jamaah pada makmum itu ad-dhaif ada yang lemah As-saqim ada yang sakit Al-kabir ada yang sudah lanjut usia Tenaganya tidak seperti yang muda Masih kuat Tegap-tegap Enam Kalau sudah lanjut usia Atau umur 40 ke atas Biasanya penyakit keluar semua Enam Maka dalam riwayat lain disebutkan Dal hajah Atau ada yang punya keperluan, punya hajat. Enam. Sebentar lagi ada keperluan ini, keperluan itu. Enam. Kemudian sholat di belakang yang imam mungkin agak sedikit lama, panjang. Nah, maka kata Nabi dinasihatkan fal yukhafif, ringankan. Karena kamu bukan sholat sendirian. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau kamu sholat sendirian, Fal yutawil masya'a. Silahkan mau panjang seberapa lakukan. 6. Di sini bentuk perhatian kepada kaum muslimin. Maka sangat erat tentunya kaitannya dengan bab sehingga tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Tinggal satu. Ya sudah cukup tujuh hadis yang sudah bisa kita lakukan untuk murajaah pada kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum dan terutama ya, pribadi diri saya pribadi. Tetap antum murajaah lagi di rumah, dibuka-buka lagi sambil kalau tidak berat dihafalkan. Kalau tidak semua mana yang suka mana yang pendek, mana yang antum kira-kira gampang untuk hafalkan, coba untuk memancing kalian untuk suka hafalan. Nah, jangan tunggu sekian hadis tapi satu demi persatu pilih yang pendek mana yang suka diupayakan untuk mengasah mengasah otak kita dan mengasah pula ingatan kita.